Musa. Kata siapa? Bukankah hati orang tidak ada yang tahu? Iya kalau manusia. Tapi Allah tahu hati Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya. Allah maha tahu. Allah yang menciptakan Fir'aun. Otomatis tahu isi hati Fir'aun. Walakad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Termasuk isi hati Fir'aun Allah tahu. Dan Allah memberitahukan kepada kita bahwa hati Fir'aun meyakini kebenarannya. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra 102 Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun Kemudian Nabi Musa berkata Laqad alimta ma'angzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardi basaira Kata Nabi Musa Kamu kan sudah tahu nih Fir'aun bahwa tidak ada yang menurunkan ayat-ayat ini, wahyu ini, kecuali Allah penguasa langit dan bumi sebagai bukti-bukti kebenaran. Jadi kata Nabi Musa, dan Nabi Musa berbicara begini atas informasi wahyu dari Allah Azza wa Jalla, kata Nabi Musa, menurut wahyu Allah, kamu hai Fir'aun tahu bahwa yang menurunkan Taurat ini Allah penguasa langit dan bumi. Demikian juga dalam surah An-Naml 14 Allah berfirman wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Kata Allah Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Musa wastaiqanatsa anfusuhum padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya ini Allah yang memberitahukan yang tahu isi hati Firaun dan tentara-tentaranya pengikutnya Allah menyatakan hati mereka yakin ini benar dakwah Nabi Musa ini benar tapi ditentang wajahadu biha mereka menentangnya wastaiqanat anfusuhum para hati-hati mereka itu meyakini kebenarannya apa penyebabnya zulman wa uluwa karena kezaliman dan kesombongan kesombongannya yang dia tampakkan dalam bentuk lisan dalam bentuk perbuatan lisannya menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu sekedar lisan aja. Tindakan perbuatan fisiknya ya sangat dolim dan menentang. Hatinya si Fir'aun dan pengikutnya yakin Nabi Musa ini benar. Tapi si Fir'aun dan bala tentaranya oleh Allah dicap sebagai manusia kafir. Bejat. Seandainya definisi iman hanya yakin bahwa Allah itu ada dan benar, niscaya Firaun juga dianggap mukmin. Walaupun ucapannya bertolak belakang dengan keyakinannya, perbuatannya bertolak belakang dengan keyakinannya, tapi kata Jahmiyah itu iman itu mengenal Allah dengan hati walaupun tidak diucapkan dengan lisan tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan perintah dia mukmin asal hatinya meyakini adanya Allah itu kata Jahmiyah itu keliru demikian juga yang lebih hebat kebejatannya daripada Fir'aun yaitu siapa? Iblis laknatullahi alaih Iblis mengenal Allah enggak? Ya pasti mengenal. Iblis itu dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu kalau sumpah sumpahnya ini benar. Sumpahnya itu menyebut nama Allah dengan dalam sumpahnya. Menunjukkan bahwa iblis mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman tentang iblis qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun berkata iblis ya Allah beri tempo saya, beri waktu saya sampai hari kiamat, jangan dimatikan. Itu kata iblis kepada Allah. Terus dalam ayat yang lain surah Al-Hijr ayat 39 Rabbi bima agwaitani ya Allah karena engkau telah menyesatkan aku karena engkau telah mencap aku sebagai makhluk yang sesat la la lahum siratokal mustaqim aku pasti akan duduk di tengah jalan yang lurus menuju engkau maksud duduk di sana menghalangi manusia dari jalan yang lurus agar tidak berjalan lurus tapi bengkok kiri atau ke kanan sehingga sesat. Dan iblis menyebut Rabbi ya Allah ya Rabbku. Nah, iblis jelas kenal kepada Allah dengan hatinya. Tapi ucapannya, tindak tanduknya bertolak belakang dengan keyakinannya. Kafir dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Si iblis itu enggan sujud dan bertakabur dan dia termasuk makhluk yang kafir. Padahal dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau iman itu mengikuti definisi Jahmiyah, Firaun mukmin. Iblis juga mukmin. Menurut Jahmiyah menyatakan al imanu huwal ilmu birrab wal kufru huwal jahlu birrab iman itu adalah mengenal Allah sedangkan kekafiran itu adalah kebodohan tentang Allah orang kafir itu hanyalah orang yang tidak kenal kepada Allah tidak tahu tentang Allah itu kafir menurut Jahmiyah ucapan Jahmiyah ini membawa konsekuensi dia harus menganggap iman kepada Fir'aun, menganggap mukmin juga kepada iblis. Karena iblis dan Fir'aun mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati mereka. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad, juga Imam Waqi, Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i, man bihadal bihadzal qauli faqad kafara. Siapa orang yang berkata dengan perkataan Jahmiyah ini maka sungguh dia telah kufur. Makanya Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal Al wan Nihal Al-Milal wan Nihal ini menceritakan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kaum muslimin yang 72 golongan tea ya berdasarkan sabda Nabi SAW sataftariqu hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Satu ini ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tapi yang 72 golongan yang masuk neraka masih muslim. Makanya Nabi mengakui min ummati. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau umatku berarti masih muslim. Sehingga di nerakanya pun tidak akan abadi. Hanya sementara. Tidak akan sementerus. Walaupun mungkin sementahun. Atau semen abad. Tergantung kadar dosa mereka yang mereka lakukan di dunia. Lalu Imam Ash-Shahrustani menjelaskan beberapa golongan-golongan tersebut dan di antara 72 golongan ini tidak ada kelompok Jahmiyah. Ketika ditanyakan kepada beliau kenapa Jahmiyah tidak dimasukkan, sebab Jahmiyah ini bukan dari golongan kaum muslimin. Dia sudah keluar dari ajaran Islam. Siapa yang tidak keluar dari ajaran Islam kalau orang itu menyatakan Allah nggak tahu apa yang akan terjadi sampai hal itu terjadi. Kalangan Qadariyah gulatnya seperti Jahmiyah yang seperti itu keyakinannya. Menganggap Allah jahil tentang masa yang akan datang. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sampai peristiwa itu terjadi. Terus Sifat-sifat Allah dinafikan, ditolak, ditiadakan dari diri Allah Azza wa Jalla sekalipun itu ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini golongan pertama yang keliru di dalam mendefinisikan iman yaitu Jahmiyah. Jadi kata Jahmiyah, iman itu hanya mengenal Allah dengan hati. Cukup. Walaupun nggak perlu diucapkan secara lisan, nggak perlu dibuktikan dengan amal perbuatan. Waqalat murji'atul fuqaha telah berkata fuqaha kalangan murji'ah. Ada lagi kelompok lain yang namanya murji'ah. Murji'ah masih bagian dari kaum muslimin. Tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak seperti Jahmiyah tadi. Kata Murji'ah al-imanu tasdiqul qalbi wa qaulul lisan wal a'mal laysat minhu faj'aluna a'mal thamratal iman wa muqtadah bimanzilatis sabab ma'al musabbab wala yaj'alunaha lazimatan lahu kata murji'ah ini agak mending iman itu mempercayai dengan hati dan mengucapkan dengan lisan lisannya mengikrarkan dua kalimat syahadat Kemudian hatinya meyakini. Adapun amal mereka Murjiah tidak memasukkan amal sebagai bagian dari iman. Mereka hanya menjadikan amal sebagai buah dari iman. Kalau orang iman dengan hatinya mengucapkan dengan lisannya pasti membuahkan amal. Kata mereka begitu. Jadi seperti sebab dan musabab. Musabab itu akibat, seperti sebab dan akibat. Sebab adanya iman, akibatnya lahir amal gitulah. Bukan dijadikan amal itu bagian daripada iman. Ini juga keliru. Sebagaimana nanti kekeliruannya akan kita jelaskan ketika kita menerangkan definisi iman yang benar. Ketiga waqalatul Quramiyah berkata kelompok Quramiyah Al imanu qaulun bil lisani faqat duna tasdiqil qalbi Iman itu hanya cukup mengucapkan dengan lisan saja tanpa harus meyakini dengan hati. Cukup lisan saja itu sudah iman. Sehingga menurut mereka orang-orang munafik pun disebut orang mukmin. Karena orang orang-orang munafik secara lisan mengatakan mereka itu iman ya, hanya hatinya yang enggak enggak enggak iman. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang menyatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah menyatakan wa ma hum bimumin padahal sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini orang-orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal kan begitu. Lisannya ya mengatakan tapi hatinya menolak. Tidak. Ini munafik. Nah, menurut definisi Quramiyah orang munafik termasuk orang mukmin karena dia mengecapkan secara lisan walaupun hatinya tidak yakin. Cuma orang-orang jah Quromiyah eh, ini menyatakan mereka hanya mukmin di dunia. Di akhirat orang munafik itu orang yang hanya mengatakan dengan lisan itu dianggap mukmin di dunia tapi di akhirat kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan banyak lagi definisi-definisi iman yang lain yang keliru. Adapun definisi iman yang benar adalah definisi yang ditetapkan oleh generasi salaf dari umat ini. Imam-imam ahlus sunnah yang menyatakan definisi, definisi iman dengan beragam definisi berbeda lafaz, berbeda kalimat, berbeda redaksional, tapi maknanya sama. Kata mereka, menurut salah satu pendapat al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yangkus. Iman adalah ucapan dan amalan suka bertambah, suka berkurang. Ini yang pertama, ucapan dan amalan. Loh hatinya mana? Enggak disebutkan. Nanti, belum. Itu sudah termasuk dalam ucapan dan amalan. Sebab ucapan dan amalan ini juga menyangkut ucapan hati dan amalan hati. Ucapan lisan dan ucapan hati. Amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati. Sudah tercakup di sana. Kedua ada lagi yang mendefinisikan iman, al-imanu huwa qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu ucapan, amalan dan niat. Ini juga nggak ada perbedaan, nanti ada penjelasan. Ada lagi yang menyatakan al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Ini yang lebih lengkap. Walaupun maknanya sama dengan beberapa definisi yang tadi. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Kadang-kadang sebagian ulama ahlu sunnah mendefinisikan huwa qaulun bil disan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil jawarih bahwa iman itu ucapan lisan, keyakinan hati, amalan dengan anggota perbuatan seluruhnya adalah sahih. Semuanya benar definisi-definisi tadi. Perbedaan hanya susunan kalimat. Perbedaan hanya secara lafziyah Perbedaan hanya dari aspek redaksional. Adapun inti maknanya sama. Berkata Syekhul Islam, "Faman qala minas salaf, al-imanu qaulun wa amalun. Arada qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih." Adapun orang yang berkata tentang iman di kalangan ulama salaf bahwa iman itu ucapan dan amalan, maksudnya ucapan hati dan ucapan lisan, terus amalan hati dan amalan anggota perbuatan, anggota badan. Jadi sudah termasuk hati. Wa man aradal i'tiqad ra'a anna lafdhal qawli la yufhamu minhu illa al-qawlu adh-dhahir aw khilafu dhalik fa zada al-i'tiqad bil qalbi Siapa di kalangan ulama salaf yang menyatakan ada i'tiqad dengan hati, kan tadi hanya ucapan dan amalan. Hatinya kok nggak di, dibuat. Ada lagi yang menambahkan i'tiqad, keyakinan dengan hati karena kadang lafad ucapan tidak difahami kecuali ucapan lisan saja. Ucapan hatinya jarang diterangkan dan jarang difahami. Maka sebagian ulama menyatakan menambah definisi iman dengan iktiqad dengan hati selain ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota perbuatan. Jadi sekali lagi ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Ada amalan lisan, amalan hati dan amalan anggota perbuatan. Apa bedanya? Apa bedanya eh, amalan lisan eh, amalan hati dengan ucapan hati? Kalau ucapan hati jarang kita dengar. Amalan hati sering kita dengar. Kita juga sedang menjelaskan amalan hati. Amalan hati adalah amalan-amalan yang tidak bisa diwakili oleh lisan, tidak bisa diwakili oleh anggota badan. Tapi itu harus dilakukan oleh hati. Contoh apa? Ikhlas. Niat tawakal, rasa takut, cinta, berharap. Itu mah murni amalan hati. Gak bisa diungkapkan dengan anggota badan. Dan juga tidak bisa diwakili oleh ucapan lisan. Sebab kadang-kadang lisan bisa berbicara, isi pembicaranya bertolak belakang dengan hati. Allah berfirman yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Kadang-kadang ucapan lisan dengan uh, amalan hati nggak sinkron. Tidak selaras. Contoh, contoh. Ada ikhwan yang memfitnah saudaranya, mencela, mengejek di muka umum. Kalau mencela, memfitnah, mengejek, tanda cinta apa tanda benci? Tanda benci ya. Tanda benci. Kalau ketika ditegur, ditegur, kamu kok ngomong begitu? Ini tanda cinta saya ke antum. Makanya saya fitnah. <laughs> makanya saya celak gitu ya makanya saya permalukan di muka umum bisa nggak begitu enggak memfitnah mempermalukan di muka umum itu tanda benci walaupun ngomongnya apa ngomongnya tanda cinta saya tanda sayang saya sayang ke antum. Kalau nggak sayang mah nggak akan mitnah begini. Ada yang <laughs> begitu? Nggak ada ya, tapi ada juga ketang gitu ya. Oleh karena itulah maka hati ini seringkali mengucapkan apa yang tidak sesuai dengan eh, milisan ses, sering mengucapkan apa tidak yang sesuai yang tidak sesuai dengan hatinya. Yaquluna nabi al ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat di dalam hati mereka. Itu amalan hati. Amalan hati adalah amalan yang dilakukan oleh hati dan tidak bisa diwakili oleh lisan ataupun perbuatan. Seperti hati ikhlas atau tidaknya. Tidak bisa mengatakan dengan lisan saya sekarang sedang ikhlas. Enggak. Ya, saya sekarang sedang takut kepada Allah. Kadang-kadang tidak selaras ya. Adapun ucapan hati. Ucapan hati hanya diberi contoh oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim muridnya. Syekhul Islam menjelaskan salah satunya dalam kitab Al-Iman. Imam Ibn Qayyim menjelaskan di dalam kitab Ighathatul Lahafan bahwa ucapan hati itu atas tasdiq dan at-takdzib membenarkan atau mendustakan. Menganggap benar, menganggap dusta terhadap sesuatu itu ucapan hati. Adapun ucapan lisan ya jelas ini ketika ketika kita ngomong ucapan lisan. Berzikir, membaca Al-Qur'an, berbicara itu ucapan lisan. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan bahwa iman adalah ucapan dan amalan, maksudnya menyangkut juga ucapan hati dan amalan hati. Ucapan lisan dan amalan anggota perbuatan. Wa man qala qaulun wa amalun wa niyatun. Kalau di antara ulama-ulama salafus soleh ada yang menyatakan Iman itulah ucapan, amalan dan niat. Ada niat dijelaskan al-qaulu yatanawalul i'tiqad wa qaulul wa qaulul lisan wa amal amalu faqad la yufhamu minhu niyyah fazada dzalik. Kenapa harus ada tambahan niat selain ucapan dan amalan? Karena ucapan Menyangkut juga itikad. Dan ucapan hati serta juga itikad. Adapun amalan kadang-kadang di dalam amalan tidak terfahami adanya niat. Maka untuk menjelaskan bahwa niat termasuk bagian dari iman, maka dimasukkan. Sebab kalau orang beramal tapi niatnya keliru, niatnya salah atau amalan tersebut tidak diniatkan secara benar maka itu bukan bagian dari iman maka sebagian ulama ada yang menambahkan niat bahkan ada lagi yang menambahkan wa man zadat tiba'as sunnah falianna dzalika kullahu la yakunu mahbuban ilallah Allah illa bittiba'i sunnah wa ulaika lam yuridu lam yuridu kulla qaulin wa amalin innama aradu makana masyru'an minal aqwal wal a'mal Ada lagi ulama yang menambahkan mengikuti sunnah termasuk bagian dari iman. Karena apa? Karena semua itu, semua ucapan, semua amalan, semua keyakinan tidak akan dicintai oleh Allah kecuali dengan mengikuti sunnah. Mereka tidak memaksudkan semua ucapan dan amalan saja yang masuk iman, enggak. Tapi yang dimaksud adalah hanya ucapan dan amalan yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu yang termasuk bagian dari iman. Adapun ucapan dan amalan yang tidak disyariatkan bukan bagian dari iman. Seperti ucapan dan amalan yang hukumnya mubah, hanya sekedar adat, kebiasaan. Seperti makan, seperti minum, seperti duduk, seperti berdiri itu adalah perbuatan. Seperti ngobrol urusan dunia yang tidak haram alias mubah itu urusan dunia itu yang tidak disyariatkan maka bukan bagian dari iman. Ucapan dan perbuatan yang dianggap bagian dari iman hanyalah ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Kalau diasyariatkan berarti ada apanya? Ada rujukan syar'inya yaitu Quran dan Sunnah. Maka ucapan dan perbuatan itulah yang merupakan bagian dari iman. Makanya sebagian ulama menyatakan termasuk bagian dari iman adalah mengikuti sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah syariat. Sebagaimana Ibnu Abbas menyatakan as-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariat. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari tentang iman. Apakah iman itu? Dia menyatakan qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Kata Sahal. Sahal ini sejak muda, sejak bujang sudah dikenal sebagai seorang pemuda yang berilmu dan ahli ibadah. Sejak belum menikah Tahajudnya uduh Gak ada tandingannya Baca Qur'annya Bibirnya itu selalu basah dengan baca Qur'an atau zikir Saumnya Hampir-hampir tidak pernah kelihatan dia itu makan Ketika ditanya Kenapa engkau rajin bangun malam? Dia menjawab ini bukan satu-satunya niat. Hanya salah satu di antara efek positif dari apa yang dia lakukan. Bukan satu-satunya motivasi. Niat utamanya karena menjalankan perintah Allah. Dia menyatakan, aku ingin menjaga apa yang terdapat di dalam tulang sulbiku untuk selalu dekat dengan Allah. Sampai Allah mengeluarkan cairan di dalam tulang sulbiku itu menjadi anak kelak pada waktunya dan setelah keluar dia akan tetap dekat dengan Allah Subhanahu Ini dijelaskan oleh para ulama ketika menerangkan hak-hak anak atau seorang tuanya Hak anak atas orang tuanya berarti kewajiban orang tua terhadap apa? Terhadap anaknya. Ternyata hak anak atas ayahnya itu sudah ada jauh sebelum anak itu lahir. Karena calon bakal anaknya sudah ada dalam tulang sulbi calon ayahnya masing-masing ya. Berupa cairan sperma yang belum dipancarkan. Itu harus dipelihara untuk selalu dekat kepada Allah Azza wa Jalla sejak masih berupa cairan hina. Cairan sperma dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka di bawah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini memiliki efek yang luar biasa. Dan para ulama membahas hal ini di dalam bab yang diberi judul Solahul Aba' wa atharuhu 'alal abna. Kesolehan para ayah dan dampak positifnya terhadap anak-anaknya. Maka salah satu hak anak atas ayahnya jauh sebelum anak itu lahir adalah si ayahnya ini harus mendekat kepada Allah sejak dia bujang. Sejak dia lajang Sejak dia masih ngejomlo, mau jomlo mau single, statusnya sama walaupun katanya penyebabnya berbeda. Kalau single pilihan, kalau jomlo nasib. <laughs> Kalau single banyak yang mau tapi dia memilih nggak dulu. Kalau jomlo sudah nyari kemana-mana nggak ada yang mau. Katanya ah tetap saja belum laku dua-duanya. Terus hak anak yang kedua atas ayahnya adalah si ayah wajib memilihkan calon ibu yang solihah. Anaknya belum lahir, ibunya juga belum ada, tapi sudah memilih hak hak atas anak ayahnya Pilihkan bagi wahai ayah seorang calon ibu yang solihah. Jadi di dalam memilih calon istri ada hak anak di sana. Jangan sampai murni berdasarkan pertimbangan subjektif sang suami. Yang penting cantik, yang penting seksi, yang penting menarik secara fisik. Sudah, walaupun bejak walaupun matre, walaupun fasik. Nanti anaknya dididik oleh perempuan yang seperti itu. Hak anak nanti terabaikan, hak akan agamanya, hak akan akhirat, Maka di saat si ayah memilih istri yang keliru, yang salah, dia sudah berdosa kepada calon anaknya yang belum lahir. Karena sudah menyiapkan dan memilihkan ibu bagi calon anaknya dengan ibu yang akan membawa anaknya ke dalam kemurkaan Allah SWT. Ibu yang matre, yang duniawi oriented gitu ya. Ibu yang jauh dari agama akan mendidik anaknya ke arah mana? Ya, ke arah yang sesuai dengan prinsip hidup dia. Akan matre pula akan duniawi juga ya. Nah, ini salah satunya dijelaskan oleh, oleh Sahal atau Sturinya yang menyatakan wajib kita ini mendekat kepada Allah Azza Wajalla sejak kita menjadi remaja untuk menaikkan salah satu di antara hak calon-calon anak kita kelak. Si Sahal bin Abdullah Tustari ini ditanya tentang iman. Apa iman itu? Iman itu ucapan, amalan, niat dan sunnah. Ada sunnah disertakan di sana. Apa alasannya? Li'annal imana idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun wa idza kana qaulan wa amalan bila niyatin fahuwa nifaq wa idza kana qaulan wa amalan wa niyatan bila sunnah fahuwa bid'ah karena kata Sahel, iman itu bila hanya ucapan tanpa amalan dia kafir. Bila hanya ucapan dan amalan tapi tanpa niat maka dia munafik. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholat beramal tapi nggak ada niat di dalam hatinya tidak ditujukan untuk Allah tapi untuk keuntungan duniawi maka dia nifak Apabila iman itu hanya amalan, ucapan dan niat tapi tanpa mengikuti sunnah maka dia bid'ah. Jadi di, di, di, apa, ditambahkan niat dan juga sunnah oleh sesahal. Nah itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang beberapa definisi iman. Aslul iman fil qalbi asalnya iman itu adanya di dalam hati dan merupakan amalan hati. Dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bahwa imanlah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Adapun yang dimaksud i'tiqadun bil qalbi atau i'tiqadul qalbi huwa qaulul qalbi wa amaluh. I'tikad hati itu maknanya ucapan hati dan amalan hati. Wa qaulul qalbi adapun ucapan hati huwa tasdiquhu wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Ucapan hati itulah membenarkan, menetapkan dan mengetahui. itu ucapan hati. Kalau kita mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara benar itu ucapan hati. Kita membenarkan seluruh wahyu dari Allah itu ucapan hati. Meyakini kebenaran itu itu ucapan hati. Berkata Syekhul Islam rahimahullah. أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب, من موجب الإيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض, وبعض له لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح Berkata Syekhul Islam Asal iman adalah dalam hati. Dia adalah ucapan hati. Iman itu adalah ucapan hati, amalan dan amalan hati. Iman itu adalah ikrar tentang kebenaran, mencintai dan tunduk. Apa yang ada di dalam hati wajib dinampakkan konsekuensi dan isi kandungannya dalam anggota badan. Bila tidak ada bukti amalan tentang konsekuensi dari iman, tidak terlihat amalan nyata oleh anggota badan, itu indikator tentang tidak adanya iman atau lemahnya iman. Oleh karena itu, amalan-amalan nyata yang dilakukan oleh anggota badan termasuk di antara konsekuensi dan tanggung jawab dari keimanan. Sering saya ungkapkan, iman ini ibarat tank bensin dalam sebuah mobil. Isi tank bensin itu bisa diketahui enggak? Ditoong tina liangna gitu? dikeker? Nggak bisa ya karena mengkolnya. Nggak diketahui apakah full atau setengahnya atau kosong. Dengan cara dilihat. Tapi kita bisa tahu nggak isi bensin tersebut apakah full atau setengahnya atau kosong? Bisa. Melalui apa? Jarum indikatornya kan ya? Kalau umpamanya penuh, pasti ke F. Penuh. Kalau umpamanya kosong, ke E. Kalau tengah-tengah berarti setengahnya. Kalau seperempatnya berarti seperempatnya. Ada jarum indikator. Dari sanalah kita tahu. Nggak bisa kita ngaku ini full tank. Jarumnya ternyata di E. E-nya juga di bawah lagi. Kalau di mobil yang baru-baru yang bagus ada lampu indikator kosongnya itu tank bensin sudah nyala sejak mendekati E juga ya. Apalagi sudah E banget kadang di mobil yang lebih bagus lagi ada alarm tit tit tit tit gitu. Oh itu menunjukkan hampir sudah darurat harus segera diisi kembali. Nah seperti itu tuh. Gak bisa kita katakan ini full tank. Tapi di E. Pas umpah di starter. Cekek, cekek, cekek, Cuma nyekek aja terus. Gak hidup. <laughs> ah ini pasti kosong. Jadi walaupun isi tank bensin tidak bisa dilihat. Tapi bisa diketahui. Karena adanya lamp, e, indikator. Hati juga begitu, hati kan di eh, iman juga gitu. Iman kan letaknya di dalam hati. Tidak bisa ditoong. Tapi ada indikatornya. Apa indikatornya? Amal yang dilakukan oleh anggota badan. Tidak bisa orang mengatakan iman saya kuat. Tapi kewajiban ditinggalkan. Yang haram-haram dilanggar. Gak apa-apa melakukan keburukan yang penting hatinya baik. Gak bisa seperti itu. Baiknya hati terlihat dari baiknya apa? Amal perbuatan. Sebab anggota badan ini diperintah oleh hati. Dan hati akan merintahkan anggota badan sesuai dengan kondisi hati tersebut. Kalau kondisinya buruk akan memerintahkan perbuatan buruk. Lalu lahir perbuatan buruk. Kalau kondisi hatinya baik akan memerintahkan eh, anggota badan untuk berbuat yang baik. Lalu lahir perbuatan baik. Kalau iman kuat di dalam hati dia takut kepada Allah. Dan Allah merintahkan tutup tuh auratmu untuk wanita. Pasti dia tutup. Menutup aurat ini sebagai indikasi adanya iman di dalam hati. Gak bisa orang mengatakan Nggak apa-apa aurat terbuka, yang penting hatinya bersih. Nggak apa-apa jarumnya di E, yang penting tanknya full. Bisa begitu? Enggak, kalau tanknya full pasti di F. Nggak mungkin di E. Nggak bisa orang menyatakan, yang penting hatinya baik walaupun aurat kemana-mana. Itu bertolak belakang. Kondisi hati bisa terketahui dari anggota badan. Apa yang dilakukan oleh anggota badan cermin dari apa yang ada di dalam hatinya, ya. Di antara dalil-dalil yang menyatakan bahwa iman itu asalnya di hati adalah pertama Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 Allah berfirman Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu Walakin qul walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Badui. Badui itu Arab pegunungan. Jauh dari pusat kota, dari Madinah. Jauh dari pendidikan, dari pembinaan. Jauh dari pergaulan dengan orang-orang yang berilmu. Makanya orang Arab badui itu sikapnya kasar, blak-blakan. Kalau ngomong tarat, eh, tanpa tedeng aling-aling, ya, itu karakter badui. Kadang jorok, kadang nggak peduli kepada orang. Makanya kalau orang Arab punya teman, temannya ini nyebelin, jorok, nggak peduli, suka disebut dasar Badui. Itu suka disebutkan walaupun dia orang kota, dasar si Badui. Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Pede dia, ya. Qul jawab oleh Muhammad, lam tu'minu kalian belum beriman. Walakin kulu aslama tapi katakan oleh kalian kami sudah Islam, sudah Islam tapi belum belum iman, baru Islam. Kenapa belum iman baru Islam? walamma yadkhulil imanu fi qulubikum karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini menunjukkan iman ini tempatnya di dalam hati. Ini ayat yang pertama. Kedua, masih Al-Hujurat ayat yang ketujuh wahabbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah telah menanamkan di dalam hati kalian kecintaan kepada iman dan menghiasi iman itu di dalam hatimu wa zayyanahu fi Allah menghiasi iman tersebut di dalam hatimu menunjukkan iman itu tempatnya di dalam hati juga dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 Allah menyatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah orang-orang yang telah Allah catatkan iman di dalam hati-hati mereka. Hati mereka sudah Allah catatkan iman, ada iman di dalam hati. Ini menunjukkan iman tempatnya di dalam hati. Dalam surah Al-Maidah 41 Allah juga berfirman, "Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum." Hai Nabi, eh, hai Rasul, janganlah kalian sedih. Janganlah membuat kamu sedih orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran dari kalangan orang-orang yang berkata kami beriman berkata hanya dengan lisan dengan mulut walam tu'min qulubuhum tapi hati mereka belum iman imannya baru di lisan itu orang-orang munafik jangan sedih dengan orang-orang yang seperti itu ya ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Sampai Yasir dan istrinya Sumayyah, kedua orang tua Ammar meninggal sebagai syuhada. Disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik karena tetap di dalam keimanan. Adapun Ammar dia selamat. Karena apa? Karena mengikuti keinginan atau tuntutan orang kafir yang menyiksanya. Yaitu apa? Disuruh memuliakan, mengagungkan berhala-berhala mereka. Ya karena kalau enggak disiksa dibunuh dengan cara super keji, dia ikuti. Akhirnya dilepas. Dalam keadaan tertunduk sedih gitu ya. Menangis Siksaannya menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi dia mengagungkan berhala orang kafir. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, kami telah mengalami siksaan yang super dahsyat. Seandainya siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berantakan. Tapi yang buat saya sedih, saya mengikuti keinginan mereka. Dan kata Nabi SAW bagaimana dengan hatimu? Oh hati saya tetap iman kepada Allah. Maka Nabi SAW menghibur nggak apa-apa. Kalau hatinya tetap imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang hei Amar kalau mereka menuntut begini begitu kepada kamu lakukan sekehendak sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi hatimu tetap kepada Allah. Berdasarkan hal ini turun Al-Quran surah An-Nahl 106 Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman Jadi siapa yang mengagungkan berhala-berhala Yang disembah oleh orang kafir Allah akan mengadab Kecuali orang yang dipaksa Sedangkan hatinya tetap tenang di dalam keimanan Imannya tetap ada di dalam hatinya semua ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa iman itu tempatnya di dalam hati. Dan hati orang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sekalipun iman tempatnya di dalam hati, kualitas iman seseorang bisa diketahui karena ada apa tadi? Indikator. Indikatornya apa? Amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Karena hatilah yang menjadi penguasa dan pemerintah anggota badan. Apa yang dilakukan oleh anggota badan cermin dari hatinya. Kalau yang dilakukannya adalah kebaikan, menunjukkan kebaikan hatinya. Kalau yang dilakukannya hanya keburukan, maka menunjukkan buruknya hatinya. Begitu juga ucapan kalau dari mulutnya keluarnya itu ayat Al-Qur'an, zikir, nasihat-nasihat yang baik ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat, menunjukkan hatinya bagus. Karena apa? Karena apa yang keluar menggambarkan isi dari hatinya. Kalau yang keluar itu kata-kata kasar, kotor, buruk, celaan, hinaan, fitnah, pokoknya ngebetein orang lain menunjukkan kekotoran hatinya menunjukkan kebrengsekan hatinya. Nggak bisa orang memang kata-kata saya dan sikap saya memang betul kasar, tapi hati saya lembut. Nggak bisa <laughs> seperti itu nonsens. Sikap dan ucapan sekali lagi cermin cermin dari hatinya ya. Itulah ayat-ayat tentang bahwa iman itu di dalam hati. Sekarang kita masuk ke dalam hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa iman di dalam hati juga sangat banyak. Hadis pertama. Kita jelaskan Kamis depan. Sekarang sudah hampir setengah enam. Sudah cukup waktu untuk menjelaskan dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa pertama Apakah ucapan kekufuran yang terbersit tidak sengaja dalam hati menyebabkan murtad? Tidak, baik ucapan hati ataupun ucapan lisan. Lisan mengucapkan kata-kata kufur, tapi tidak sengaja. Baik tidak sengaja itu karena saking takutnya, saking gugupnya, saking gembiranya, lalu keluar ucapan yang salah. Tapi hatinya tidak demikian. Maka tidak menyebabkan dia kufur. Yang menjadi dalil adalah dalam bab tobat kita sudah terangkan tentang Allah itu merasa bahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika bertobat. Lebih berbahagia dibanding orang yang pergi ke padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya. Ternyata kuda yang membawa seluruh perbekalan itu hilang. Dia cari ke sana kemari, tidak ketemu. Dia putus asa. Dia sudah meyakini akan mati di tengah padang pasir nggak ada perbekalan makanan dan minuman. Kudanya juga nggak ada. Maka dia istirahat di bawah pohon sudah istirahat, eh sudah putus asa. Dalam keadaan demikian datang lagi kuda tadi secara utuh. Gembiranya kan bukan main ya, Gembiranya bukan main Lalu dia bangkit, dia ambil tali kekang kuda, lalu dia berkata saking gembiranya perkataan salah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini perkataan ini kalau dilakukan sengaja dalam keadaan sadar bisa kufur ya ya Allah engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu akhta'a min sidatil far dia salah omong saking saking gembiranya dan ini menjadi dalil tentang tidak berdosanya orang yang salah omong tidak diniatkan itu kalau ucapannya secara lisan Apalagi kalau baru terbersit di dalam hati dan tidak disengaja. Ini yang salah satu yang disebut dengan was-was. Imam Al-Qurtubi menyatakan was-was dari setan adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa terdengar ada suara apapun di telinga. Tiba-tiba muncul sesuatu yang buruk pikiran ataupun keyakinan ataupun pemahaman yang kita yakini keburukannya. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Itu was-was dari setan. Maka kata Nabi selesai pertama ta'awudlah kamu, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan dengan mengatakan a'udzubillahi rajim dan palingkan pikiran kita kepada yang lain ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya seorang dosen desain, mengajar mata kuliah gambar. Tapi sekarang sudah tidak mengajar menggambar, tapi mengajar mata kuliah teori. Tapi sejak saya mendengar sunnah, saya mulai khawatir. Walaupun tidak mengajar gambar lagi, tapi saya berada di lingkungan tersebut. Apakah saya bisa tetap mengajar mata kuliah lain yang tidak madarat? Ya bisa. Malayut la Layut kulluh Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semua. Kalau suatu apa namanya sistem buruk ya kita berada di sana untuk pertama memperbaiki keburukan itu, kedua meminimalisir keburukan, ketiga minimal menghambat berkembangnya keburukan. Ya boleh. Kalau kita tidak mampu memperbaiki seluruhnya, jangan dibiarkan keburukan itu merajalela secara menyeluruh. Apa harus saya tinggalkan profesi saya tersebut? Karena dalam metode pengajarannya banyak yang mengarah ke kemadorotan. Arahkan kepada hal yang maslahat kalau kita mampu. Kalau umpama bisa meninggalkan ini kemudian beralih mengajar tafsir bagus. Kalau mampu. Kalau nggak mampu belajar dulu nanti setelah tahu baru ngajar. Apakah kaum Syiah termasuk 73 golongan? Syiah ini banyak sekte. Ada Syiah yang gulat. Gulat itu bukan gelut, tapi yang sangat kesesatan seperti rawafid syiah imamiyah atau asna asna ta'asyar itu sudah termasuk syiah gulab karena apa meyakini Quran dirubah dikurang ditambah dan dirubah menganggap seluruh sahabat kafir murtad kecuali empat orang mencelak para sahabat tersebut dan meyakini sebagai ahli neraka mencelak para ummahatul mukminin seluruhnya dan menghinakan dengan sehina Itu sudah gulat seperti Syiah yang ada di Indonesia ini. Itu sudah imamiyah, itu sudah gulat. Siapa yang meyakini Quran sudah dirubah dia kufur. Siapa yang menyatakan para sahabat murtad dia kufur. Imam Malik berdasarkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir ayat 29 liyaghidhu bihimul kuffar Allah menjelaskan tentang karakteristik para sahabat yang menakjubkan yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Para sahabat itu mengagumkan orang yang mendidiknya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kagum Nabi juga kepada kehebatan para sahabat, Allah memuji mereka, Nabi juga memuji mereka liyaghidha bihimul kufar untuk menyebabkan orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Kata Imam Malik, siapa yang membenci para sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini. Apalagi yang menganggap mereka murtad. Maka itu tidak termasuk salah satu di antara 72 golongan dari umat ini. Kecuali ada sekte syiah yang tidak gulat seperti seperti syiah Zaidiyah. Ya, itu oleh Imam Asyah Rustani dimasukkan ke dalam salah satu di antara 72 golongan tadi. Wallahu a'lam. Keponakan saya ikut manhaj tasawuf dan pernah menjelek-jelekan sahabat Nabi. Saya tegur supaya tidak melakukannya lagi, tapi tetap bandel. Akhirnya saya menghajarnya. Menghajar ya, bukan menghajar. Menghajar itu memboikot, memusuhinya sudah berjalan hampir setahun, apa tindakan saya dibenarkan? Iya, hajar ini kata para ulama, kata Syekh Al-Utsaimin, kata Syekh Shalal Al-Fauzan ibarat obat. Kalau obat itu menyembuhkan minimal mengurangi penyakitnya silahkan diberikan. Tapi kalau obat tersebut malah memperparah penyakit orang tersebut maka jangan cari alternatif lain dari metode pengobatan yang pas untuk dia. Jadi kalau umpamanya ada orang melakukan sesuatu yang bahaya seperti mencelak para sahabat Nabi. Kita bandingkan kamu celak mereka, para Allah memuji mereka. Ini ayat yang memuji para sahabat. Nabi Muhammad SAW memuji para sahabat. Ini hadisnya. Para ulama, orang-orang terbaik dari kalangan umat ini juga memuji para sahabat. Mereka manusia terbaik semua memuji, Allah juga memuji, Nabi juga memuji. Kamu mencela mereka. Coba pilih di pihak mana kita, gitu ya. Sadarkan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua kalau kita hajar, lihat efeknya. Apakah dia kapok, aduh saya dihajar gini nggak enak gara-gara punya keyakinan begini. Akhirnya dia minimal menahan diri dari mencela para eh, para sahabat tersebut. Dia minimalnya diam di hadapan kita. Syukur-syukur lambat laun dia mengikuti arahan kita. Berarti obat tadi manjur hajar tadi. Bagus, silakan teruskan. Sampai dia tobat baru kita baikin lagi. Tapi kalau kita hajar dia, kita jauhi, kita musuh dia, tambah merajalela, tambah parah, maka itu berarti obatnya tidak pas untuk dia ya. Tetap madarat. Maka cari alternatif lain selain hajar. Bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah? Pertama, kenali Allah. Pelajari asma dan sifatnya. Nanti suatu saat kita membahas kitab fiqih asmaul husnayah, Itu mengenal sifat-sifat Allah SWT. Makin kita kenal Allah kan semakin rasa takut. Besar takutnya kepada Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Berilmu tentang Allah Azza wa Jalla dan syariat. Pelajari terus ilmu. Ini yang pertama. Kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah senantiasa menganugerahkan hidayah. Dan minimal jangan mencabut hidayah yang sudah ada pada diri kita. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab dan doa-doa yang sejenis itu, semakna dengan itu. Ketiga, jauhi dosa dan maksiat. Salah satu penyebab kita nggak takut kepada Allah walaupun tahu dahsyatnya azab Allah, tahu besarnya dosa yang kita lakukan, tapi kenapa kita berani nekat nggak takut karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah mencabut rasa takut dalam hati kita kepada Allah sehingga berani walaupun tahu konsekuensinya ya. Jadi cegarlah tobat dari dosa-dosa itu. Keempat, perhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ada sesuatu yang haram, maka itu yang menjadi penyebab hilangnya Rasa takut, rasa cinta, rasa ikhlas, semua amalan hati itu bisa menurun kualitasnya bahkan sama sekali akan hilang. Berhati-hati ketika makan, minum, dan yang sejenisnya. Perhatikan kasab kita. Secara syar'i kasab kita ini, kerja kita ini halal apa haram. Jangan lihat untung rugi dulu. Wah ini untungnya gede. Makanya secara syar'i dia takut bertanya ke ustaz, bagaimana pekerjaan yang sedang saya jalani ini? Boleh nggak menurut Islam? Nggak berani menanyakan, takut apa? Takut diharamkan, takut nggak boleh. Dulu ada MLM, uh, ribut. Beberapa ustaz juga ada yang ikut. Ternyata datang penjelasan nggak boleh. Oh. Sekarang lagi marak all shop. Jual beli melalui internet melalui uh, online. Tidak seluruhnya haram, tapi tidak seluruhnya halal. Tergantung mekanisme transaksi yang dilakukan. Hati-hati, jangan sampai wah ini untung gede nih. Ya. Nah, itu berpengaruh terhadap kualitas iman termasuk rasa takut kita, kehusuan kita di dalam sholat dan seterusnya. Dan terakhir yang jangan dilupakan adalah gaul. Bergaulah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Beriman, berilmu, yang beramal soleh ya. Dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah SWT. Boleh tidak bacaan sholat hanya ucapan hati? Tidak boleh. Karena apa? Zikir termasuk baca baca doa-doa solat itu adalah amalan lisan. Bukan amalan hati. Cuma hati wajib mengikuti, menghayati. Tapi itu amalan pokok bagi lisan kita. Harus ada gerakan lisan. Makanya Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu bin fi akhtail musallin menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak menggerakkan lisan ketika membaca doa-doa sholat. Dalilnya salah satunya adalah Allah berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi qur'ana. Ketika malaikat Jibril membacakan wahyu, belum selesai wahyu dibacakan, Nabi SAW langsung ikut Lisannya langsung bergerak. Ditegur oleh Allah. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru ingin menghafalkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tanggungan kami. Ya. Pengumpulan hafalan wahyu tersebut dan bacaannya di dalam hatimu. Jadi oleh Allah ditegur, ditegurnya karena terburu-buru, bukan ditegur menggerakkan lisannya, tapi ditegur karena keterburu-buruannya. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa bacaan baik ayat ataupun zikir itu harus ada gerakan lisan. Karena itu amalan lisan, ya. Tapi sekali lagi walaupun amaran pokok bagi lisan, hati harus menghayati. Jadi tidak boleh kita hanya balem, mingkem, lalu dalam hati baca fatihah, baca surat, ya ruku juga begitu nggak boleh. Harus ada gerakan lisan. Bolehkah mencatat materi khutbah ketika Jumatan? Boleh, nggak dilarang. Yang terlarang bicara ya. Bicara termasuk terlarang apa? Tidur ketika Jumatan. Bagaimana sikap kita sebagai orang awam masih belum baik baca Qur'annya tapi sering ikut kajian, belajar hadis. Apakah salah? Ya enggak salah, bagus. Belajar kajiannya hadisnya terus tapi bacaan Qur'annya tingkatkan, perbaiki ya. Bukan bacaan Qur'annya tetap, belajar kajiannya berhenti itu yang keliru. Itu yang salah. Sama dengan orang umpamanya suka sholat. Tapi kalau keluar wanita belum pakai kerudung. Apa yang harus dia lakukan? Sholatnya tetap pelihara, kerudungnya pakai. Bukan sebaliknya. Kerudungnya tetap nggak dipakai, sholatnya berhenti. Saya mah percuma sholat kita belum dikerudung, akhirnya berhenti sholatnya. Bukan sholat yang harus diberhentikan, sholatnya harus terus bahkan ditingkatkan. Ini kerudungnya nih yang harus diperbaiki ya. Jadi yang bacaannya belum, bacaan Qur'annya belum bagus, tetap ikut kajian, tapi perbaiki bacaan Qur'annya. Bukan sebaliknya, bacaan Qur'annya tidak diperbaiki, kajiannya berhenti. Itu keliru. Apakah boleh melakukan segala sesuatu, <clears throat> menginginkan sesuatu dengan membaca sholawat sebanyak ribuan kali, seperti yang Ustadz sebelah nyatakan? Ustadz sebelah itu mananya? Katanya bila kita menginginkan sesuatu harus bersolawat sebanyak mungkin. Nanti niat solawatnya untuk dunia, ya. Kalau mau kaya tahajud aja yang rajin, umpamanya ya. Tahajud terus sudah 10 tahun nggak kaya-kaya. Akhirnya dia putus asa, bohong. Akhirnya berhenti tahajudnya nanti. Nah itu nanti akan dibahas dalam kitab Tauhid hari Jumat. Belum besok, masih agak jauh. Ada satu bab dengan judul Beramal akhirat dengan niat dunia Mengamalkan amalan akhirat Tapi niatnya untuk dunia. Itu termasuk penyimpangan tauhid. Rajin tahajud kenapa? Jomblo sih biar laku gitu ya. Begitu sudah dapat jodoh, tahajudnya berhenti. Kenapa kamu sekarang saum Senin Kamis rajin gitu ya? Tahajud juga rajin sebab lagi ikut tender proyek. Nah, biar Allah memudahkan saya dapat proyek tersebut. Setelah tender selesai, mau dapat mau enggak, tahajud saumnya sudah berhenti. Kamu kok berhenti lagi? Udah selesai tendernya. Jadi murni itu meniat tahajud dan saum nanti apa? Untuk dunia, itu enggak boleh. Itu termasuk syirik kecil. Meniatkan segala sesuatu untuk dunia, bukan untuk Allah SWT. Termasuk bersolawat. Mana yang lebih utama, solawat atau solat? Sholat. Kalau sholat tapi niatnya untuk dunia, haram, tidak boleh. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini di bawah itu, seperti sholawat. Bukan berarti sholawat rendah nilainya, bukan. Sholawat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh Nabi SAW. Silakan kita bersolawat solawat sebanyak mungkin, sesering mungkin, terutama malam Jumat dan hari hari Jumat. Diperintahkan perbanyak solawat. Tapi awas, pertama niat. Niatnya lillah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Rasulnya alaihi salatu wasalam. Niatnya itu bukan saya rajin salawat biar cepat ada yang ngelamar kalau itu akhwat. Saya rajin salawat biar kalau ngelamar akhwat tokcer langsung diterima. Baru dari jauh saja sudah, oh kamu melamar ya silakan. Karena bacaan salawat. Nggak boleh karena niatnya keliru ya. Silakan sebanyak mungkin, sesering mungkin membaca sholawat, niatnya luruskan bukan untuk dunia. Terakhir info dari akhwat, mohon doa dan info donasi. Telah meninggal dunia pukul 14 eh pukul 16 WIB D Aya, anak dari Ummahat Tia Amar yang beralamat di Jalan Haji Samsudin 25 Si Ciato, Si atau ya, Bandung. Kurang U. Ya. Innalillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fal tasbir wal tahtasib ya. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Milik Allah juga apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu ajalnya telah ditetapkan di sisinya maka hendaklah bersabar dan mencari pahala dari musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dan dianugerahi pahala yang berlimpah dan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan semoga putra di ayah yang meninggal ini oleh Allah Azza wa Jalla diterima amalnya, perbuatannya kemudian diluaskan di alam kuburnya, diterangkan di alam kuburnya, dihindarkan dari azab kubur. Kalau ini belum balik, semoga itu menjadi hijab bagi kedua orang tuanya dari neraka kelak di akhirat dan akan menanti kedua orang tuanya di pintu surga kelak ya. Cukup sampai di sini, sebentar lagi maghrib, insya Allah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 1476 kilohertz.